Apaan sih? Kalau Maka dari kan? Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalna hukman arabiyya. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka al-'ilmi ma laka min Allahi min waliyyin wa la wasif. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyatan Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah li kulli ajalin kitab. Yang penguasa ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Wa kadzalika iku kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab. Wa kadzalika ay eh, misli inzalil kutub. Ayo wa likal inzal lan kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab samawi nawi nurono insun ing Quran. Ayo Quran tegese nurono insun ing Quran tak turono hukman hal yang merupakan keputusan hukum atau aturan hukum Arabian kang berbahasa Arab atau Arabian kang nganggo lugat Arab. Hukman hal rupa hukum, atau aturan hukum Arabian kang nganggo bahasa Arab bilugotil di kelawan lugot arab Tak kumukan gaya keputusan sira di kelawan Quran Kue gaya keputusan benan nasi antarane manusa Walau ini tabak salam nalikane anut Muhammad ahwa agum en pira-pira gowo nosune kupar. ayat kupari segede pira-pira wong kafir Fima yang dalam perkara ya tuna kang ajak-ajak sapa kufar siro ing sira mimin latihin sangking agamane kufar fardon ing dalem parilane atau pengandeane kan kowe nuruti wong-wong kafir iku bak damajar saya yang tau teko maka isironal ini sami pengertian atau pengetahuan di tauhid lan tauhid. Malah kau rano ikut juwi sira Muhammad minallah saking Allah. Mi utawi wong kang nulungi. Utai min ku zaidatun zaida, enal sidan tegese wong sing ngulungi wala wakin nan ora wong sing jaga. Wala wakin nan ora ana sing jaga. Mingki balika saking arai sira Muhammad. Mani ing kang nyegah min adabi saking siksane apa? Wana jalanan tumurun nama ayaru sumangsane mencemooh sapa kufar ing Muhammad. Buat nabi dicemooh di tim nisa iklan agai wong wedo atau agai bojo. Apa sing tumurun di arus anda rusulan mingkop jika. Lan teman-teman utus sobat rusul rusulan umbro-bro rasul mingkop jika saingi sejumlah siro Muhammad. Wajah lan gawe sopo ingsun lagum maring para rusul. Ingsun gawe ajwajan ing piro-piro bojo. Wajur riakan lan piro-piro anak turun. Awalatan ing sing piro anak. Wa anta khalid sira Muhammad umis seluruh pada dan usul yang mingkop tiga. Wa ma kana lan ora ana iku rasulun ke rasul minggu sangking para rusul. Ayat ya utawi yen to utawa apa yen to lengkap sapa rasul di ayat sing kan siji ayat utawa lan siji mukjizat illa biidznillah kecuali kelawan idine apa. Di anak rum karena saat menepo rasul ku abidun ku biro-biro kawulo. Marbuduna tur den pengerani kabeh aja ling kita aja ling tetap kedua saben-saben kejadian gimana nih mudah dan kejadian kejadiannya peristiwa kita perlu tahu ono e, catatan ya nopo waktu tumibane Maku pun kejadian tulis di dalam kitab opo tahdi dulu opo batas kejadiannya perkara yang aku menggabut sopo Allah Allah minggu sangking ikilah kitab ma ing opo ya sa'ukang kang ngersakno sopo Allah ing mas Wayus bitulan netapna sapa Allah. Kitab ini lawan takbir wayus bitu, watas bitilan takbir sabit. bitu. Jadi mayasa wayus sabit sebagian kira. Watas bitilan lan takbir wayus sabit fi ing dalem fi mayasa minal akal. Yang huwa mayasa wayus bitu fi ing dalam kitab. Ma ing apa ya tau kang pertama sapa wa ing misalnya kami sang aturan hukum wa ghairi hadani ahkam wa indahu lan iku ana ing sandinge apa umul kitab utawi induke catetan maknane umul kitab asluhu tegese napa dasare kitab to mastere kitab induke kitab Allah rupane asal layat atau ya rukan ora dadi robak minggu sangit asal koseon apa perkara kowe Wawa temul kitab rumah perkara kata baru kamu nulis sapa Allah gue mafil ajali ing dalam zaman ajali. Wa imanu yana kalan ana kalane merono ingsun. Fihi ghamunune in asartiya fi ma'lumah hidayah. Ngirkom non asartiya in Fima ing dalam ma'lumah hidayah ingkang sing tambahno. Nuriyan naka. Merono ingsun ka ing sira Muhammad badhe di ing sebagian perkara. Nah itu kang janjekno ingsun, no kang ngancam ingsun gum ing kufar bihi kelawan tadi. Rupane nal ada pisang ing siksa. Fi hayatika ing dalam zaman uripe sira Muhammad. Wajah besar kita jawab syarat mangku penting buang eh pada ka epal eh, amru dohirun. Iku jadi jelas Muhammad urusannya jadi jelas. Awana atau bayar naga utawa matek nak ingsun gak kau Qabla ta'dibihim sedurunge sedurungnya nyeksoning kufar. Fa nama ma alaika Among ah, kau iku yang ngatasé sira Muhammad al-balagu nyampe no. La alaika orang no iku yang ngatasé Muhammad opo ilah tablihu kecuali nyampe Tapi ilah tablihu kecuali nyampe no fakot yang nyampe rontok wa alena lan iku yang atase seingsun apa alkitab putih kitab ida soru nalikane kupat. sapa kufar kita Faru jadi him mongko lalat ingsun him ing kufar Awalam ya rono orang ngerti sopo penduduk Mekah ahli Mekah atau penduduk Mekah anna naktil arqos Anak yang datang nih kita nanti nekani kita arbo ing bumi nafsu itu tegese nejo ingsun arbo ing bumi nih kufar nangku suha ngurangi ingsun dari ing min atrofia, ya, sanging sisi-sisine arep maknane bumine kufar dikurangi bin fakri kelan kemenangan kemenangan alam nabi yang atas kanji nabi sallallahu alaihi wasallam wudi Allah Allah dihim dalam aku ya Allah ya kang resana Allah imah Lama akibat rono kang tentang lumajud, laro dan orang rono kang tentang lumajud dia hukmehi maring keputusannya Allah atau ketentuannya Allah. Wawa si Allah wasari kitab dan sing cepet Waktu Wakat mangkarolan teman-teman ngeriko doyo Allah di nawang akeh mengkop jingkang kang para rusul menal umami sing pura-pura umat diambiyaim dan pura-pura ini umat kama makaru kaya oleh ngeriko doyo sapa kufar jika ini si Muhammad Falillahil makru jami'a. Falillahi mongko iku kagungane Allah sarasan al makru utawi walesane reka doyo jami'an halis kabiyane. Tawale sahale ora ana apa makru moko reka dayane kufar iku kamar krihi kaya reka dayane Allah. Di anak ukurana saat Allah Ta'ala ini alamu bersa sopa Allah ma'im apa wa taksi bukan lakoni sopa kulunafsin sopa sabun-sabun awak-awakan Faya uddu laha jazaaha. Fayu itu, kan kita kata ini. Saat dari iddu. Fayu iddu mongko nyediakno sapa wa ta'ala laha maring kula nafsin. Fayu iddu mongko nyediakno sapa wa ta'ala laha maring kula nafsin jazaaha ing piwalese kula nafsin. Wahai tahu tali iki huwa jazaaiku ya al-makruh iku rekod ya kullu wis kabehane makruh li annahu yakti bihi min haitsu la yashurun li annahu li annal makruhu yakti teko apa makruhim ing kufar utawa li annahu kron tak tenan Allah taala yakti nekakno sapa apa di ing kufar bihi kelawan makruh min haitsu la yashurun sanging sekirane ora ngerti sapa kufar wa ta'lamu lan bakal ngerti sapa al kafir wong kafir Amro dude perkara kang den kersakno bihi kelan dawu al kafir wa al jinsu wong kafir wa fi qiraatin al kufar wa alamul kufaru liman ubadar liman kedua sopo atau liman ikut kedua sopo badaril tei akibat sing terpuji Air akibat itu tegese akibat al mahmumu dan kang den puji sidaril akhirat sing dalam omah akhirat omah sing engko alagum ana ta tai akibat mahmuda kedua kufar amrin nabi utawa kedua kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabilan pira sahabat nabi Wa yaqulu lan ucap sapa alladzina wa ngate kafir kang padha kafir sapa alladzina ngucap utawa komentar la kamari sira Muhammad. Oleh komentar oleh ngucap la ta mursala. Ora ana sira Muhammad iku mursala iku wong kang jelas Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kul ngucap sira Muhammad kafa cukup. Kafa cukup sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kesaksiane. Kapan tutup sopo bilai Allah apane syahidan apane kesaksian ini antara musuh. Wa bainakum lan antarane sira kabeh, wa bainakum lan antarane sira kabeh. Ala sikki ing atase bendere ingsun. Waman lan wong, waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man. Waman lan dadi cukup apa kesaksian kesaksiane wong. Indah kami kono insan dingin man ilmu kita diutawi pengetahuan tentang kita dua. Rupane mukmine Yahudi saking pira-pira mukmine wong Yahudi wan Nasara lan mukmin mukmine wong Nasrani. Mun kula terang nek istilah-istilah perlapat Jadi arwah niku sesuatu yang nuruti selera selera nafsu niku arwah. Terus kalau ilmu itu cara tarife tentang kitab-kitab usul fikih utawa itu bahasa Arab sing fusha itu ma'rifatus syekh ala ma Jadi tahu duduk perkara sesuai konteks perkara itu. tidak e, tidak melihat di luar konteks perkara itu. Jadi ahwa niku sesuatu yang sifatnya nurusi hawa nafsu tau Ini kalau terang apa Quran ini diturunkan ke kamu Muhammad sebagaimana kitab-kitab suci diturunkan pada nabi-nabi sebelum kamu. Bedanya Quran diturunkan sebagai hukman, sebagai aturan hukum. Ya, aturan hukum, ya, aturan polis hukum. Kalau terangkan. Dan terus nabi-nabi dulu itu relatif ringan karena tidak punya sitok memberi keputusan hukum. Jadi ya, enjoy mawon ram, misalnya mau tukang nasihati tiang, sebut di cerita cerita nih, kalau nabi Dawud mungkin. Berbujurnya apa? Jadi nabi mau tugasnya tukang cerita, tukang nopo cerita. Jadi yang enak. Ini kita jabur itu hanya alki sosual tiba, Hanya ada cerita-cerita, suarga ini, rokok ini, nak wong nakal, kemudian ngebun rokok, nak wong ngabir itu suarga. Suarga bisa dari ini wakai, sama orang itu, bahwa saya ngenteng-ngenteng. Padahal Nabi Muhammad Gordon, Beliau itu dapat kitab suci sekaligus aturan hukum. Dan itu mesti sensitif. Sehingga Nabi dilawan besar-besaran oleh ahli kitab. Karena sering hukumnya Nabi merugikan mereka. mereka. Ini kasus paling nyata di beberapa riwayat hadis. Ada seorang tokoh Yahudi itu anaknya Zino. Tepaan Zina ini Zino Muson. Zino yang hukum Islam harus dirajam karena sudah berkeluarga. Karena di Medina itu Nabi dianggap pemimpin tertinggi. Orang-orang Yahudi itu warga biasa. Meskipun mereka kastanya tinggi. Lapor dengan Nabi. Ketika dilaporkan dari Nabi, ini harus dirajam. Jika jauh jalan tapi waktu nanti mati. Ya kuat, Yahudi mentang. mah orang-orang yang boleh tahu roh tiku wong zino dirajam. Ya paling di sebelah ini untuk jusir setahun. Wah, ini bantah-bantah sebelum bantar-bantar tokoh-tokoh Yahudi sing pinter Taurat itu disuap sampai sing duwe kasus supaya nak kita pakai Muhammad, kena pakai Muhammad pondok nak ning Taurat itu orang orang hukum rajam, orang orang hukum nopo? Rajam. suap. Hasil akhirnya tapi debat ambil ulama-ulama Yahudi sing pun mau disuruh disuap. Jadi intinya ngeten. Jadi sebetulnya masalah pada Rasulullah itu karena ada aturan main aturan apa mah mau kowe dadi kiai mau kon ngandani maling terus kon ngandani copet itu kan ringan temu ngandani kan ringan tapi nek model menutupi model ketok tangane rak mari per mari perkara la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku dikenken rahno hukum sehingga beliau jadi nabi itu paling berat akhirnya nabi paling abdul lain musuhnya paling akeh Kau yang ngetok tangan yo tahu kerajaan tiang gitu Tahu perang saling bunuh gitu kok. Tahu sehingga beban hidup Nabi zaman Sugeng itu berat sekali. Karena harus menerapkan atau mengaplikasikan hukuman aturan hukum, nopo aturan. semua ini ini suku buka pulau ini dengan kafe di sebuah pengiran itu wow. Soalnya nak masalah motor itu yang paling repot. Terus kalau kemarin ikut pertemuan beberapa ulama menyikapi apa fatwa ulama tentang hukum Islam yang menghadapi hukum positif. Misalnya di Indonesia itu maling kan di penjara, padahal dalam Quran diketok tangannya. Saat partai-partai Islam atau kiai-kiai membolehkan maling di penjara, itu termasuk masuk kategori wa malam yakum bima anzalallah oleh kaum kafirun apa enggak? Kalau Islam ekstremis ya iya, ngaturannya diketok di penjara itu dianggap takim diwerima mah andalan kok jadi dianggap ngukumi diwerima mah kok jadi sing ekstrim ekstrim loh nah itu Islam sing dari awal sekuler berdal, ya pokoknya di kayak kayak hukuman pokoknya kayak terapi pokoknya kayak apa terapi jangan kan orang hukum sing orang terapi <laughs> Oh, kan debat, cepat, usir. Nah, anak kiai kena kalah ada sekulon, kena kalah tapi ngalim itu gampang. Wah itu orang hukumnya pangeran maling itu ketok ini. Nah, jelas pangeran orang wajib no kiai ketok tangan. Sing wajib itu pemimpin legal. Gini ku cara tadi iki pejabat negara. Nah, nek pejabat negara orang yang melakukannya kiai ora perlu dosa, pancen orang dirang ketok. Mungkin kiai penggaweane kon ngandani. Dan ini sekarang jadi masalah di Libanon. Makanya Kemarin ini cerita ya, eh, susahnya jadi ulama. Dan kalau mikir fatwa kan Terus mikir tenang kan, bariku antar ulama ada tujuh debat, berdebat orang si ini, Jadi jadi ulama itu narai orang nyoronan. Si naune keselam debatnya sensitif, urusan maling. jadi begini maling, jadi begini por kiai, juga kiai tak mendapatnya rasmi gue, geremeng tenang. Jadi malingnya mangkel perkara didiskusikan, ketika ketok tangan ya musuh debat kita yang mangkal kadang kalah ngalim itu tersinggung barang menengan bareng bareng barang wis putus negara orang lakoni keputusan ulama negara di konstitusi deh ya kita ngoten iku nanti tinggi lho kuwi gue kulo dino sinau debat gue mulai akhirnya itu CD dari fatwanya ulama Libanon itu diputar ulama Libanon sekarang juga mengalami masalah karena di sana mayoritas itu Muslim Sunni ada 40 atau 30 persen Muslim Syiah. Ada sekitar 20 persen itu Kristen, Nasron. Sehingga Lebanon yang dekat dengan Israel itu ada tiga aliran yang kuat. Yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan non-Muslim. Nah, tiga aliran kuat ini menjelma sebagai partai politik dan berkoalisi. Koalisi itu yang Muslim Sunni dapat jatah presiden, yang Muslim siap dapat jatah ketua parlemen. Terus yang non Muslim itu kalau nggak salah panah apa apa, pokoknya bongsor keamanan. Lalu itu kemudian ulama-ulama sana ditanya, koalisi model begini itu wajib ditaati apa enggak? Terus hukumnya kayak apa? Punya aturan negara yang berdasar nomor koalisi berdasar job nih. Gak sampean ben ramen ngaji nasihat ini. Kulo niku dadi nang ngaji profesional. itu tetep tetap tetep dibakar. Kudu sama arep-arep melalui dari itu. Quran Anda hanya bakat itu juga ono ku wasariku itu fakta udah kok. Eh dia belum belum ragu belum kudu orang Nah orang belum kafir tenang. Boleh hukum sing enak-enak toh, Tentang swarga neraka. Berarti iman separuh, orang iman apa? Separuh. Lalu lama pelibatan gitu. Karena dengan disahkannya yang si A itu sebagai ketua parlemen, takut kalau penggodokan hukum itu nanti sesuai hukum si A Yang sunti ya ketakutir. Dari presiden itu merasa ketakutir. Bukan tanda tangan terakhir dengan aku, aku sunni. Jadi orang muslim ya tenang aja. Tenang aja, kita duwe panah. Jadi ya, nakal-nakal itu penting urusan keamanan kita. Untuk inti negara yang nopo keamanan. Jadi mirip Indonesia di Soeharto Muslim jadi presiden sudah memperdani golongan keamanan sing Adrianus Moy golongan itu Marlin bagian du duit. Jadi ini cerita. Ulama Libanon itu fatwa. Ulama nak fatwa lewat itu. Dia kan kudu merusak orang hadis. Waktu fatwa. Sekolah kaza kabar pak. Negara yang rumah no, negara yang konstitusi, undang-undang dasar. Jadi belum lama harus musyawarah tenanan jadi negara tidak mendengar Nah, ngoten kula niku dengan beberapa ulama sing alim-alim kalau kula tidak melok tinggi, niku. Kok jenengan kudu melok, masih jenengan ulama jalan ulama dalan kudu melok. Mau ora ulama resmi. Ya, tapi jenengan mau alim kudu melok ya, ada nama alim melok, ora ora kon ana ulama macam mau melok aku mau alim berarti status. Nah ini kita akan kesulitan. Lah Rasulullah zaman sugem itu kesulitannya karena harus menerapkan nopo hukum termasuk faktanya bahwa di Medina itu ada banyak orang Yahudi yang melanggar hukum dan Rasulullah harus pakai aturan hukum itu berat tenang uang di ketok tangan itu berat tenang paham ya, mulanya mau pulang lagi sore mau cerita menang kayak ngadepi orang Yahudi, orang Kristen kan di Nabi ngadepi soal apa dibuang kali terus mereka hukum sensitif agar hukum apa? Jadi hampir hukum Islam itu kalau ini, 60 persen itu berangkatnya kongkong nabi dibantah. Jadi dibantah nggak kayak main. Kalau mau cerita dengan dijolim, kalau beli malam mungkin ada yang nggak ngaji. Dulu sahabat itu sebagian dia mantan preman. Sing wedoe kadang mantan penari. Dia penari penari perempuan. Di situ ya udah nakal nakal, mulai mau nakal lu mulai gitu. Walhasil sahabat sing untuk sebagian penari itu roh bojone pas dikeloni wong liya, pas selingkuh. Takok lek kaji Nabi. Ya Rasulullah, jenengan di aturan hukum nak zino dirajal sekine kudu papat. Lah anak bojo kula pas selingkuh golek sing papat sedeng wis ya Rasulullah. Jadi kita nyatakan dari kanjeng Nabi, yo atas sih butuh papat. Apa ngoten kula golek sing papat sedeng kudu napa? Wes bar kula tetep kalah kok mesti ora apa? Pak Ketua ber, belum apa tuh kangelan. Kemudian Pak Edo kerja. Lah kaji nabi nggak gua aturan hukum Islam. Masalah dino kan sensitif. Nak panjang terbukti dino dirajam, nak muson. Nah orang terbukti dino, sing nuduh kena hukum kota. Jadi gak ada pilihan. Jadi dino itu udah karo murtad. Ya, yes, udah karo nopo murtad. Lalu kalau ada kita Gus, cara dengan Islam liberal murtad nopo boten. Biasanya aku ekstremis tak takok kan vulgar. Dasar orang nganggur kan vulgar. Ya padha nganggur ya sini yang liberal yang nganggur, yang ekstremis yang nganggur. Lopo kok kan nganggur iki ter. Murtad itu sami kalian dino, sama-sama saya titik. Kue mukumi roken murtad, nak tepak ya roken sing murtad, nak tepak sing mukumi jadi murtad. Sama dengan dina harus kena. Nak tepak kue nuduh roken dino ya dirajam tenan, Nah orang tepat sing nuduh dikenai eh, hukum kodam, hukum menuduh. juga kudu dihukum, maksud paham ya? Lah hukum Islam itu begitu. Sehingga nanti ketika ditanya sahabat itu, ya Rasulullah, wong bujuk kula niku selingkuh pulau rodil kok akan boleh seksi apa Lah sedempat ya Dari kanjeng Nabi. Yo ya al bayyinatu wa illa kuda ala wah Pokoke kudu nah, ya, kowe diseksi apa? Nah orang ya gue tak hak hak dulu jadi kajian Nabi cek ngotot ngotot. Ya kajian Nabi Muhammad Nabi tenan, lu ya, orang semua kiai. Dia yang Rasulullah, tapi saya yakin nanti Allah punya keputusan tidak sama dengan keputusan kau dan ya, Nabi ditambah. <laughs> Oh ya berkumpul komunitas hukum mari bantah-bantahan. Ya kan Nabi cek sekali ini menang sampai tiga kali. Al bayyinah wa illa buka ala dari kudu di seksi na ya. itu Sahabat itu apa mirip. Ya Rasulullah saya yakin nanti pasti ada ayat turun yang membebaskan saya dari sakti. Wong kula ora tenang kok. <laughs> Wong kula tenang. Tenang. Ketika sahabat itu pulang sampai di rumah beberapa saat kemudian, jadi ya ini ketok nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar Nabi itu ketok. Ketika sahabat itu pulang beberapa saat disuruh manggil sama sahabat. Nabi setelah itu mengalami beruka, beruka itu bercucuran ringan, yang menunjukkan bahwa sedang mendapat nafkah Dia Nabi ini tenang. Ngomong terkumpul pada kondisi yang Aisyah harus diniteni. Setelah dipanggil ternyata khusus masalah tuduh menuduh zina anak kaitannya istri itu ada ketentuan khusus yang disebut di anutai ilah Terus aman. Terus kemudian dipanggil gini untuk suami istri ada aturan khusus ini waladina yarmuna azwajahum walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Innahu la minas shadiqin. Wal khamisata anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Wa yadra'u anhal azaba an tasyhada arba'a syahadatin billah innahu la minal kadhibin. Wal khamisata anna ghadaba wa 'alaiha in kana minal shadiqin. Sehingga gak langsung pakai hukum qadhab Ben kali-kali sampean ngomong hukum sing jelimet, beneran ngomong suarga rokok kan. Akhirnya kan Nabi nyelok. Neng hukum lian ngeten, wis ra nggak hukum kosa, iki dari pangeran. Sing lanang disumpah. Wah gue rok ora gue cium selingkuh. gue wajib sumpah ping Ini Wani sumpah. Wah wohi, wah wohi, wah wohi, wah wohi. Bahwa saya tahu betul kalau istri saya selingkuh. Sumpah tinggal lima sumpah pocong. Kau siap disambar geledak, kena lanatnya pengiran, nak kau dorong. Mungkin ya Rasulullah, kau siap sambar Wah, Wani, Karena sing wedok. Supaya sing wedok ora kena. Kan posisi sing wedok kan tertangga kan. Mestinya kan kena rajab. Supaya dia tidak kena hukum rajab, kuduani sumpah yang sama. Generasi itu kena hukum apa? Rajab. Sumpah. Wawahi, wawahi, wawahi, demi Allah bahwa tujuan suami saya itu bohong. Engkau doa anak kecil jadi abdi nopo. Ketika sumpah kelima, kau siap sambil gedeng nak kue gorong. Melayu bisa itu rawani. Jadi oleh yang saya itu mah kotor pemain untuk diturunkan dengan buron. Paham? Ya sudah begitu. Artinya begini, ya, kalau sudah menyangkut keputusan hukum, itu mesti peka. Mesti apa? Peka. Dan itu Nabi sendiri sering dibantah para sahabat. Akhirnya Quran turun tentang memastikan aturan hukum ini. Ya, aturan apa? di Nabi mawon nate diwarai si dinaman rujuk no Quran. di Nabi sing di Quran, diwarai rujuk no apa? Quran dari ya rujuk. Suatu saat Nabi itu jalan-jalan, bukan perang, dia lama-lama yang pergi haji ini. Barang perjalanan, ketika Nabi sholat dulu rata dengan rokaat, nawa. Rokaat. Sayyidina Umar takut, ya Rasulullah, sholat warung rokaat. Sholat di pasar rokaat. Dari Nabi ya tenang. Mar. Mulai sholat nak warung rokaat. Zaman kotor orang populer. Kotor populer, aku sampean tenang kotor. Mau hukum, nggak semua orang itu gampang populer. Populer. Padahal lahirnya hukum kotor itu, Nabi juga terus besok kabar. Ya Rasulullah, sholat kamu, warung rokaat. Ya aku lu ngomong. Orang. Alasannya nopo. Kaji nabi dan nabi, nabi sing diturun di Quran itu apa nopo? Ini ku paling ta'alikum antak suruh nopo minat sholat. Jadi orang wonten ayat ini khiftum ayak pinakum mulai bina kabar. Kalau kamu bepergian itu boleh mengkotor sholat. In kalau kamu takut ayak pinakum mulai bina kabar. Kalau kamu takut diganggu orang Malah bantannya seperti, ya Rasulullah bapak kunah si amnin. Ya, tapi sekarang kan tidak ada orang kafir, tidak ada perang. Kita kan lumpuh biasa. Kita <laughs> kan cerita, betapa rangka hukum jangan. Ya, Jadi sahabat yang itu sering banget. Ya Rasulullah, tapi ini kan sekarang nggak ada yang simptom ayat tina kumuladina, Kafarung pun nabi amnin, sekarang aman. Sekali nabi balik. Ya Umar, hari ini rusatun ada Allah lainnya. Iki ruksoi pangeran ku dia dia non yang pemaksu. Pak baru ruksoi tangguhnya. Buat apa wae ruksoi pangeran? Umar, buat kan nabi. Kalau tetap Islam mau, <laughs> Tapi segala terus. Kalau tetap sholat matang, rokaat. Terus kan nabi buka. Kan nabi dong Ya Umar, Inna huwa yuhibbu antuk taru kosuhu kama yukibu antuk ta'aja ibu. Pangeran, nah ngekei ruksoi ngekei hadiah. Aku seneng ana wong nampa. Kaya Allah seneng nak masuk majibno perkara dilakoni. Tapi nak kira ono terus saya pengiran, pengiran itu kok. Wah, Umar ramai jempol kotor kotor. Lagi di sini anaknya kotor itu dibantah dari sahabat. Itu sahabat itu doa anak seneng sholat makan kok. Era umat saya ini cocok nih mau. Betul ono bantah. Konsolat waktu tidak terakhir. Yang dibantah dari nabi itu pun tak Ternyata secara hukum sosial ya begitu. Seorang majikan wajib no kue kerja itu kue nak ter, orang nurut ya tersinggung, tersinggung. Karena kewajiban ditentang itu majikannya tersinggung. Tapi ketika fasilitas dikasihkan ditentang juga tersinggung. Misalnya seorang bapak atau seorang guru, seorang majikan, kan rutin gedang goreng lo pangan, iya itu olehku. Ketika rutin menolak, lo bukan seneng gedang goreng, ya tersinggung, tersinggung. Padahal sifatnya hadiah atau saudara. Sama ketika Allah itu memberi rusak kemurahan, kok kamu tidak mau menerima, itu Allah juga ter tersinggung. Sebab itu banyak ulama fakir berpendapat ketika bepergian itu orang wajib kosor. Jadi kalau macam Hanafi itu kosor itu tidak sunat tapi nama wajib. Jadi macam Syafi'i rata diwajib no jalan. <laughs> Wah, ya, orang tadi wajib no jalan melani Abu Hanifah tahu debat sampai Imam Syafi'i, tapi juga angkatan. Penggemar Abu Hanifah itu debat sampai penggemar kita Imam Nekah itu cara Imam Syafi'i mau sunnah. Wajib bagi yang sing wedi itu wajib nekah. Nah, orang harus zina, gak wajib nopo. Tapi kasus ulama, kasus Dawud Azuri, ulama-ulama Aryan, darahnya nekah wajib. Alasannya, ya, pokoknya paman remukaan sunnati paleta nopo. Nah, terus debatnya debat mesum. Dari penggemar Imam Syafi'i akhirnya menang. Nek karena sampai wajib no. Uang di nafsu, ada wajib no berjalan. Menang penggemar Arab ini. Jadi kotor apa diwajib no wes. Nek tadi diwajib no ya wes. Jalan. orang mesum apa diwajib no itu aku lah urusan pornografi tetap nopo. Podo pasar rasa diwajib no wes. Wes melaku. Tapi Abu Hanifah enggak. Abu Hanifah berpendapat orang kalau pergi itu wajib kok. Karena tidak ada dalam sejarah ketika Nabi pergi tidak melakukan nolong. Padahal tiba sunnah Rasulullah itu wajib. Paham tidak? Ya? Jadi itu kita. Betapa kalau sudah aturan hukum itu mesti sensitif. Ya karena ya memang kadang ya ada korbannya, ada tersangkanya, ada terdakwanya. Misalnya kayak maling harus diketok tangannya, orang tidak harus diajak Begitu juga masalah duit. Perkara, wah ada ketentuan hukum perkara. Zaman ya, Nabi Sugeng yang bercerita-cerita, uang sudah apa itu Nabi. Sudah kau di tempat pengiran, dulu masuk Swidit, di rumah pengiran dari dari kaji Nabi. Di rumah pengiran nanti koyok uang dua ontor di rumah cilik gede-gede nanti jadi ontor gede. Begitu juga uang sudah kau senajan tol takdir kan. Pak, jadi ya? di rumah pengiran nanti sebentar tak belum ukur, jadi kena sudah kau sepuluh cuma di rumah pengeran, sesuai tidak bisa gunung apa. Suatu semenengah buat ini sing ngoten-ngoten seneng, cocok mana. Dua nabi mulai cerita, sing wajib zakat. dunia ini rong persen setengah diambil imam secara kodron, secara apa saat terhitung mulai akhir tahun. perintahan mulai akhir diwajib-wajib apa? Perintahan, Karena Nabi ini cukup wibawa untuk mengawal kewajiban zakat. Pas Nabi gak ada revolusi. Betul nanti nopo? Ketok aslinya sebagian sahabat ya gendong, sebagian sahabat orang desa-desa yang nak kaliman gelem ora bayar ae. Kon ya gelem ora bayar ae. Barang kon zakat wong bisa-bisa ketok aslinya gak gelem. Buaran ditindak ketika Rasulullah wafat sing dari khalifah dinten Abu Pembangkangan pertama dalam Islam perkara rokok. Nah, itu perkara Jadi orang-orang sejarah sahabat bangkang mesti urusan dulu. Barang Umar, Sayyidina Abu Bakar pertama jadi khalifah apa masalahnya? Mereka ada mau apa? Zakat. Jadi bolak balik ambil ada aturan hukum mesti maling per. Nah, persen setengah, enam persen setengah kan belum mungkin diwakil dan akhirnya Abu Bakar kalau tadi ini mengirimkan beberapa peleton penyerang wong sing ra gelem nopo. Wong nyerang Abu Bakar jadi kok ini pasti disalahno sahabat-sahabat. Abu Bakar eh Islam itu mau jadi ada di Islam. Malah saya tidak ada. Ini cerita betapa pun mesti berkor. Cara Bakar, Fawwah. Mereka ini yang tidak mau zakat pasti saya perangi karena zakat adalah kewajiban mak, hakul mak, pasti saya perangi. Saat itu beliau minta pertimbangan Umar dan Al Asro Al Basari Nabi Jannah. Sepuluh sahabat yang termasuk jatah buswargo untuk lisensi lo dulu kok. Soal. Dibantah Abu Bakar. Ya Abu Bakr, fakir satu kau tilu kauman syahidu Allah dari dua wa anna Muhammadar Rasulullah. wakar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qaluha asamu minni bima alum amal. Dia sudah kafir, bagaimana mungkin kamu merangi orang yang sudah baca syahadat? Padahal kata Nabi, siapa saja yang sudah baca syahadat, asamu minni bima alu wa am Pasti sudah berarti melindungi dirinya sendiri dan harta mereka. Nah, Sayyidina Umar ya lucu. Dia mau bantah atau jujur. Jadi dia yang mulia. Asamu minni gima aku mu'amalaku ilah bihakiha. Padahal jurusnya Abu Bakar yang kata ilah bihakiha itu. Lho gitu. Nak wis maca syahadat iku asamu minni gima aku mu'am walaku. Iso joko awake sangka dibunuh, ya iso dunia ini Ilah bihakiha kecuali atas nama hakte angkut binisbat ning kisor atau atas nama mal bimister ning zakat. Jadi bihakiha rujuke kali. Nah, misalnya uang mau zakat lah, kalau bunuh orang kan tetap harus dibunuh atas nama hukum di kisah. Gitu. Paham ya? Ilah dia berarti kalau binis bab misalnya orang sudah baca zakat, kalau bunuh orang tanpa hak atas nama aturan Islam kan juga harus apa? Begitu juga masalah mal, kalau dia sudah satu nisab dan satu tahun, kalau tidak zakat harus dipaksa. Dari Abu Bakar, ngomong, Umar itu jujur mau kata-kata kok nyebut nok dan dia bener. Lah iya Umar, kaji Nabi Dawud lagi hakikat pihak. Buat zakat mak dari Abu Bakar, karena nomornya buat zakat. Sudah, akhirnya nomor nomor dia mau terjadi Mana dia itu konten jadi panglima perang. Walhasil pertama tragedi Islam wonten konflik kecil zaman Abu Bakar di niku tiang-tiang sing boten purun napa. Atas nama kewajiban. Padahal nah, atas nama familiar buat tari ibu sedekah bumi atau wong antena yo mlaku. Wong gerak hukum malah mlaku, paham ya? Gerak hukum malah napa? Malah hukum berat. Lah Rasulullah itu sebagai nabi juga harus mengawal nopo hukum itu memang berat sekali bukan berat butuh hukum itu detail mengenai kasus kita ya, dengan kita itu semari perkara di hukum kita tidak membolehkan mutah kawin mutah itu kawin yang tanpa wali dan boleh dibatasi dengan waktu jadi induk kita rapi rombun. itu oleh cara si anda oleh mengenai nak perantau yang tinggi tenang malam ke lisensi di lisensi kelam, paham di lisensi nopo? ini dari kota-kota pulau sing sunni, sing tenggara timur tengah sing sunni. Kita sampai tahu kenapa mazhab Syiah menarik di timur tengah. Itu bukan argumentasinya meyakinkan karena bonusnya itu. Jadi si menarik itu bukan karena argumentasi mazhab A meyakinkan. Nah, mazhabnya meyakinkan Sunni, tapi Sunni kan gak ada bonus loh. Niki cerita aja Jokowi. Kita lagi nggak nih. Gula harus suruh mulai kiri santri, melok si aku ngempet ya loro. Jadi ternyata perdebatan ideologi itu kan karena tidak tidak mesti kata perdebatan kerja ilmiah itu golden. Perdebatannya karena bor, bonus. Ya, mungkin itu ya. Inna tolak nakum mudakar wa unsa wa ja'al nakum surba wa korba elani ta'arofu li ta'arofu itu artinya saling mengenal itu rakyat mazhab paling benar saling mengenal ya nah ini jenis mustafa rukin tapi kena kata sebagian mudakarin wa unsa lanang wedok li ta'arofu saling mengenal terus kita ada pacaran ya repot walhasil mut'ah itu menjadi masalah sampai sekarang karena orang siap tetap meyakini bu Masalahnya apa? Sekarang kalau nggak diterapkan hukum itu tidak ada masalah. Sekarang kalau diterapkan hukum, misalnya bagi kelompok Sunni yang meyakini itu tidak sah, konsekuensinya dianggap misalnya zina. Zina nanti kena rajam kan repot. Akhirnya ya sudah syukur sama syukurnya. Orang kita pakai tradisinya sendiri, orang Sunni pakai tradisinya Podo, akhirnya podo untuk pengelolaan kita ya, lewat mutasi, kita lewat sirri, podo jalan. Jadi podo menang nih. <laughs> Saya urusan udah repot. Kenapa? Dua sering cerita. orang aku kumpul, ya podo delik-delikannya ya sudah. Saya mari perkara, saya sama penerapan nama. Lah kanjeng Nabi termasuk di Quran, kon ngapuk, kon mengawal penerapan nama. Mulane dari kanca kula wonten ing pertengahan. Sajar Tapi sebab ya, si kandek sunni ku ya, semua ngoten iku. Si al itu ya mesti menarik terus. Wah bonus mut al mesti napa? Ini kalau cerita, ya, jadi ini ngaji, kenapa Rasulullah itu menjadi Nabi Saya Awalin awal Karena memang dulu itu paling berat jadi Nabi. Karena diantaranya harus menerapkan hukum yang bahkan sahabatnya sendiri sebagian tidak mudah menerima kayak kasus wajibnya zakat. Buktinya era Abu Bakar lagi bloko ditinggal Rasulullah, wong-wong sebagian mungkin desa itu pun menolak kewajiban nomor. Ya, hingga awal terjadi tragedi perang itu Abu Bakar merangit yang yang menentang kewajiban nomor. Ya. Nah, kalau dengan dari game Indonesia itu saya nak coba cerita, cerita ya gue. nonton timur tengah bukan sama. Kasus ikhwan muslimin teng Mesir semuanya aku hukum Islam gak diterapno gak mergo. Begitu juga ekstremis di Afghanistan, Kestali penuh cara berpikir begitu. Ya sudah, akhirnya memang, memang peka betul, kalau sudah begitu peka betul. Padahal saran saya, kalau masalah murtad itu sama dengan tadi masalah zina. Masalah murtad itu enak nuduh, Yang tertuduh itu betul murtad, dia betul murtad. Tapi kalau dia tidak betul murtad, yang nuduh menjadi murtad. Makanya dalam fikih-fikih itu termasuk murtad adalah tidak qala aki di al muslim ya kafir. Malah jawab kan Nabi seorang muslim jika qala li akhihi ya kafir faqad ba'abi ahaduhuma. Seorang muslim yang mengecap kancane ya kafir maka pasti salah satunya kafir. Ingkana nakama kola berarti mukhotobnya yang kafir. Kalau sesuai paham ya. Kalau yang mukhotobnya tidak kafir, kohilnya menjadi Sebab itu kita punya nggak malam sebetulnya kita nggak mendesak untuk menfonis Islam liberal itu kafir apa enggak, Islam sekuler kafir apa enggak. Kita sendiri kalau tahlilan kafir apa enggak itu nggak mendesak karena riskan. Kita sama dengan main bola kodok rawan kena terus. Paham ya? Lagi pula kan mereka di jeneng Islam liberal, Islam sekuler, kita Islam bohong-bohong, bohong-bohong, di jeneng kan kalau sama di kafir kan. Mereka tidak nama ide Islam liberal, ya kita sebut Islam liberal. Kalau mereka menamakan salafi, ya kita daerah Islam salafi. Ya kita dewi ini Islam sunni, ya alhamdulillah ini Islam nopo. Daripada kamu menfonis kafir sesuai dewi Nabi, itu kalau dia yang kafir ya gitu Nah ini yang perlu sampai catat, fatwanya ulama-ulama Timur Tengah itu begini, dan ini ditulis di Rofitotul Alam. Anak kalau istafil umri lah, makul tali akad din guna anak kafirun lam tutolak sil akhir tidak ada dalam ketentuan Islam orang yang kita kira dia itu kafir dengan indikasi kekafiran atau orang yang kita kira murtad dengan indikasi kemur indikasi-indikasi ini tidak ada dalam Quran dan hadis yang mewajibkan kita menjelaskan statusnya dia jika mana misalnya Orang A terindikasi melakukan pemurtasan atau Kita tidak mendesak untuk mengatakan ya. Dan anda kan kita tidak mengatakan ya kafir, kamu tidak ditutup di alam. Jadi nih menfonis sesuatu yang masih indikasi itu rugi ya. Karena nanti kalau tidak kita yang nomor yang paham ya, terus Ida kau lali akhiri ya kafir, fakot ke akhiri nopo. Ahadu. Ini belum terang Jadi jadi nabi itu berat sekali karena ada hukuman, ada nopo. Ya kalau balik dan cerita Nah sekarang sepun dikut masalah arti wa malam yakum bima anjalawa oleh kaumul kafirun, humul fatikun, humul gelin. Artinya nyata. Wah sama udah harus pulang. Selagi orang alim harus pulang. Kalau nyalim istihaqilah Sementara harus. Maksudnya sementara, kalau kok nak tambah ngalir, teman tambah mengerti, nak pulau bener. Faham? Saya kira kalau kok nak ngalir, ngerti, nak pulau bener. Ulama-ulama ahli sunnah ngerti no ayat niku niku gampang, itu ya sesuai ayat itu. Dewi pangeran kan, wamal lam yakum bima anzalallah, sopor sing orang hukumi. Siapa yang tidak membuat ketentuan sama dengan ketentuan Allah, maka dia kafir, boleh, dan fasik. Jadi misalnya dino cara Allah haram. Ya sudah kita tetap bilang haram. Mulanya cara ahli sunnah. Dino bukan cuma hukumnya haram. Soal kue dino, itu mau pacar tok. Tapi orang dino lah negara ini kalah hukum mereka, Kalau balik ini, uang lakukan dino itu dihukumi pacar. Tapi orang dino lah negara ini dino kalah hukumnya kafir. Hukumnya apa? Ini lagi-lagi. Siapa yang tidak menghukumi? Istilah pengiran siapa yang tidak menghukumi? Jadi misalnya, makanya di bagian-bagian diterangkan termasuk kafir adalah taklimu karomah rumah bil isma menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan secara isma. Paham? Jadi kalau misalnya Allah mengatakan wong sing dino kudu dirajal, wong sing maling kudu diketok tangan. Iya kita harus ngomong, Wong sing maling kudu diketok tangane, wong sing dina kudu dikasih. Ya sudah. Ketika sebuah negara tidak bisa melakukan hukum itu, namanya tidak melakukan hukum. Tapi hukumnya masih, paham ya? Hukumnya apa? Masih. Jadi gue kudu muni untuk anak telek itu najis. Nah contoh kena telek bolak balik. Jadi intinya hukum itu jangan dirubah, ketentuan Allah itu jangan apa? Dirubah. Gue kudu darah nih, nakak kabar dibelatin muslimin. Nah, contoh saya Indonesia itu nak kalau tahu murtad kabeh, wong bingung mesti salate mungkuri kabeh. Tapi kita harus ngomong, kafir itu kiblat ilmu. Senajan kok hakikat kita kadang tidak sholat macam kafir. Misalnya sholat musafir, rawatib macam Sholatnya orang bingung juga tidak macam nomor. Nah, ngono keyakinannya ahli sunnah masalahnya bukan kok hukum, nak hukum tentang pangeran mesti murtad. Tapi nak gak ngelakoni hukumnya pengeran mau paham. Malah kata tiang butuh yakin, nah, sholat subuh itu wajib, sholat duhur wajib, sholat asar wajib. Tapi sekali uang orang sholat subuh yang mau Tapi sekali meyakini sholat subuh gak wajib, hukum mereka kafir. Paham, ini yang ini ingin sampai. Jadi lu yang ngeri nak merubah hukum, paham? Lu yang ngeri nak merubah apa? Jadi kemana nak gak hukum biasa, tapi nak merubah hukum kan? Wong dawe pangeran ora wa malam yakmal, wa malam yakum. Kecuali pangeran dawe, wa malam yakmal bima anzalallah fa ulai ka hul kafirun sing ra iso nglakoni hukume pangeran. Itu lan sunah nak jane kowe gampang. pangeran yakum yo yakum ora yakmal, lho. Ben sampean pede, selama ini kan kita sering di ya semacam tertekan oleh ayat-ayat itu karena kita kadang terjebak oleh pengaruh kelompok-kelompok ekstremis seakan-akan kita ini menjadi kafir kalau tidak melakukan syariat itu tidak ada sampai tidak melakukan itu beda dengan tidak menghukum itu paham ya? paham ya? tidak melakukan itu tak beda dengan hukum hukum itu tetap kita tetap meyakini hukumnya Allah itu yang benar tapi kan tidak mesti sampai sakit melakok Paham ya? Jadi ini memang masalah-masalah yang peka. Tapi ini pula tindakan Rasulullah kadang ditentang bahkan oleh sahabatnya sendiri. Kayak kasusnya. Zakat itu nanti ya kangelan tenang. Ketika orang saudara alami itu Jadi ketika diwajibkan orang yang tengah zakat perorok Sampai ketika Nabi karena wibawa masih jalan. Ketika era Sayyidina Abu Bakar, empun penentang-penentangnya itu ya asli deh sampai wonten perang merangi sinten yang yang sing membangkang kami menapa itu dimaksud nomor hukman Mengenai dalam diki wali mitaka tak ahwa harum bagaimana jaga nopo minal di luar yang pengikat itu kafir menuruti hawa nafsu Surat Ibrahim makiyatun illa alam tawa ilal ladzina kadzdzau al ayat ikhtar minatani aw arba'a aqamtum wa qamsul nahar Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kita pun anjalna ilaika litukhrijan nasa minal mati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Apa alam jumra dibidari. Kutai apa langsung besok jumra di kelang bertanya Allah bidalika kelang mengkono alif Lam Ra. pun utawi Quran ini kitab. Eh, dalam Quran itu utawi Quran itu kitabun itu kitab. Anjalna kang nurona itu gue kitab ilai kang maring siro ya Muhammad gue ya Muhammad. Lintur kerja supaya ngetokno siro Muhammad anak kaya menusuk. Buat minat dulu mati saking piro-piro kegoliman, piro-piro kepertengahan, air kufri tegese kepertengahane kekafiran. Botokno ilang nuri tumeka maring nur, air iman itu iman. Bin piro kelawan ibine pangerane wong akeh utawa anak eh amri robi saya kelan perintahe pangerane anak wa idalan bin batal min ilang nur sanging jauh, min sanging dawa ilang nur Maknanya nur piye maknanya ila siratil aziz yaiku tumeka maring dalane Allah kang aku Torikil azizi tegesi dalami pengeran kang agung al-ghoribi tegesi kang menangan menangan yang tidak terkalahkan al-hamid ingkang den puji eh, mahmudi tegesi puji Allah ini rupanya Allah. Lapan Allah ini beda di pelajar, badal itu jadi badal. Aku bayar itu jadi anak bayar. Bahwa orang orang badal kan harus lapan Allah itu sifat itu jadi sifat. Warok ilan lapan Allah diwaca rofa. Nah diwaca rofa muktada. Mungkin lapan Allah jadi ke. Kobaru kamu teh kobaru muktada. Wa Allah gila rumah istama wa mafis lalu. Allah di rumah dan lakukan itu tetap terpilih di rumah di orang-orang istama wa dikan dan orang-orang wa malaka wa fil atikan dalam bumi milkan amane kepemilikane wa kontengan penciptaane wa abidan lam keperbudaane wa wa'lamu ten roko wa kulit kafirin kedue ngomong kafir min ada bin samin siksa sakitin kang banget wong kafir rugi Allah tidak rupanya mengakai yang takik guna kamu untuk seneng sekolah dina naktur yang taruh nanti kesehingga kamu milik sekolah dina al terjunja dunia, yang penguripan dunia Dikile alal akhirati ngalangno ing atase akhirat. Waya sujuna lan padha ngalang-alangi kok ora dina anak ta ing musuh antar jililat nanging dalan Allah. Ya dini Islam iki tegese agama Islam. Waya gunaka iwaja. Lan padha goleki sapa kufar atau goleki sapa naga ing sabilillah. Ai sabila tegese jalan Allah digoleki iwaja ing unsur bengkoe. Eng unsur orang bener wajar jatah tegese digawe bengkok agamane Allah direkayasa ben kesane bengkok Mulai kau dengan kono kono kabeh rusi dolar ini dalam kesesatan kerugian kang adoh aril haki saking barang hak. Wa ma orang utus sapa ingsun min rasulin tangin rasul jiwa ya rasul sing riyen Nabi Muhammad ilah ila bilisani ini. Kecuali kelawan lesane kaum rasul. Ling bayina supaya dilatno sopo Allah lalu mari rasul. Liyu dimanum tegese supaya mahamno sopo Allah. Utawa ling bayina supaya to dilatno sopo rasul lalu mari anak. Liyu dimanum supaya to mahamno sopo rasul dumeng anak main perkara atakan perkara sopo rasul diri kelawan fain Fayu dilu mumpanya sakno sopo Allah Allah maning wong ya saukan resana sopo Allah iman. Wayat dilan wujudna sopo Allah maning wong ya saukan resana sopo Allah iman. Wong Allah wa ala dhewe dan agung tukang menangan timur kiri dalam kerajaan Allah. Al Hakim terdapat bijak yusun ini dalam tindak lampai Allah. Walaupun kesalahan teman-teman untuk sopan Yusun Musa Nabi Musa di ayat ini kelawan golo kira-kira ayat kebesaran Yusun ayat ini teksingkan song. Waktu nalar ucap Yusun lagi Musa an akhlak tolak an sudah kelakuan. Amrit ngetokno siro kau maka kaum siro bani siro yang terkecil bani Israel. Minal dulumati sing pira-pira kekafiran ing kufirin tegese kafiran ulang lan maring mulai iman imane tegese iman. ngeleng zakirhum siro ngelingno sira si kupati ayamil ulaman. Kita wajar wa lang ngeleng nol siro gumen anak si ayamil lagi lan siro pira hari harinya pangeran. Niki maksudnya nafsiri eh amih amihi tegese lan pira-pira mati Allah. Inafi dari kata iku tetap ing dalam mengkono kono Inafi dari kata kata tasbihi. tetap iku tetap ing dalam mengkono-mengkono peringatan. Lah ayat yang tine kiro kiro ayat jadi pertanda itu disobani. Kedua kiro kiro sing akeh sabare ala Quran sing mata sitoat. Syukurin tor akeh syukure ini ami mari kiro ini. Jadi kalau terang sing menyangkut nopo. nafsi. Contohnya tadi coro coro tiang-tiang ilmu hakikat. Julumat itu jauh julumin, artinya kegelapan. Nopo? Gelap. Gelap itu artinya tidak wujud. Ya. Gelap itu artinya tidak nopo wujud. Nur itu artinya cahaya. Cahaya itu artinya wujud. muncul. yang tadi, kalau terang, ilmu hakikat. Tetapi kalau menurut orang-orang yang sudah usul, sudah merasa apa atau sudah sampai ke ilmu hakikat. Alam raya ini itu tidak ada. Pulau jenengan kabel orang. nggak ada. Ada pun waktu tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud hakiki namun Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lah yang ada yang sekarang itu namanya hijab. Hijab itu artinya ya hijab. Di Terang. Mak, kenapa alam ini dianggap tidak ada itu logikanya ya Ciri utama sesuatu yang punya eksistensi adalah misalnya darah di nyawa. Saya bisa mengendalikan nyawa saya. Ternyata juga enggak. Saya juga enggak tahu kapan saya mati. Saya juga enggak ikut mengatur kenapa saya lahir tahun 70. Kemudian nasib saya kayak begini, rasional. Jadi pemilik kok nyawanya tidak bisa ngatur, tidak bisa ngomong. Begitu juga bumi, bumi itu adanya diciptakan Allah. Bumi sendiri tidak bisa mengatur wujudnya, juga tidak bisa mengatur kapan hancurnya, kapan natiknya gimana juga enggak. Ya kayak Jepang itu ya tidak tahu, ya sudah begitu. Karena alam raya ini tidak bisa mengatur dirinya sendiri, bagi ya, wujudnya dianggap orang wujud hati, hati. Wong wujud kok itu mengatur wujudnya Berarti wujudnya alam raya ini bergantung eksistensinya dan kersane Allah Subhanahu wa Dengan demikian kita diajarkan la ilaha illallah. Orang-orang wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu Makanya ini kalau sekaligus gak ada adat baru, angker mawon karena saya menurut penanggalan yang umur 40. Jadi kalau penanggalan saya itu kelahiran tahun 70 kalau beberapa kali mulai alim, mulai ngalim, mulai sakit ngaji itu merasa ibadah saya terbaik itu ketika baca tasbih. Ya kenapa ya? Karena saya ini termasuk wong cerdas. itu mesti kritis. Wong kritis itu rawan murtad. Wong kritis rawan apa? Tapi setelah saya pikir-pikir panjang, memang kritis itu kalau kelima itu bagus. Yaitu misalnya kelimanya terus ngakui subhanallah walhamdulillah. Misalnya begini, ini tadi kan saya kagum membuka masalah hukum. Kisos itu seakan-akan sadis, karena orang dulu dibunuh. Kesannya syariat Islam kok sadis, masa hukuman kok dibunuh. Tapi andekan kisos itu diterapkan betul, mungkin orang dulu yang mikir tenang. Mulai kata Allah walakum fil kisosi justru nopo hayatun. Sebenarnya andekan hukum kisos diterapkan, Pasti ada kehidupan, karena orang tidak berani tidaknya membunuh, karena hukumannya pasti di. Namun orang membunuh gampang gara-gara kasus hakim yang belum disumpah, jaksa hakim, ini lah nggak kenal hakim disuap telur. Terus soalnya polisi, BPAB, BAB ini diatur telur. Jadi kalau gitu biang keroknya pembunuhan adalah karena tidak ada hukum nopo Begitu juga sekarang menyangkut zina, motor ke zina, satu sing, dari zina, dirajam, dirajam, amari mati. Lantikan itu diterapkan, itu paling sing mati mau piro. Mereka bisa dilihat diri dalam orang yang kalahkan. Paling tidak gini, Andaikan didata dari Imam Ghazali, umpama didata mulai dari Nabi Muhammad sampai kiamat. Orang saling bunuh krono wedoan, sampai krono hukum kisah, tetap akan wong saling bunuh krono nopo wedoan. Sama, ketika zina dibolehkan orang saling berlomba-lomba masalah zina juga tetap terjadi pembunuh pembunuh misalnya ambilkan ini saya tidak tahu persis yang kita tahu bersama misalnya kasusnya kayak Antasari Ajar gue bener gue orang kalau itu betul kan kasusnya karena apa ada saling bunuh karena apa juga perempuan kan setidaknya menurut berita yang kawan jangan ya. Jadi sebetulnya kalau hukum Islam kamu angen-angen itu semuanya positif. Cuma memang kalau diterapkan kesannya kan pisau itu langsung bunuh. Raja itu membunuh cara itu kan hitung. Paham kan? Kalau dihitung kan pola sosial kan sama pak, ya? Sama. Andai kan maling bener diketok, mungkin tidak banyak maling. Tapi kalau gara nggak ada ketentuan hukum Islam yang tegas, banyak maling saya ingin penjahat yang untuk mendapatkannya sampai membunuh majikan. Majik. Nah ini contoh-contoh kecil. Paling tidak saat kita tidak bisa melakukan hukum Islam itu minimal jangan janggal. Minimal lalu nopo janggal. Kalau janggal berarti sampean janggal berkesannya Allah Subhanahu wa Minimal tidak janggal. Kalau sampean belum bisa melakukan minimal tidak janggal, tidak pro proses. Misalnya ini pernah ditanya sama seorang mahasiswa Gus, misalnya pondok salah itu kan terlalu ortodok. Kalau kadang ngomit mai kiai sampai lima tahun mau tukang nyapu masjid kadang merebut dulu mau tukang nyapu masjid lima tahun nanti mati mau tukang nyapu masjid tukang ngerti isi di masjid itu kan pembodohan sama dalam kehidupan kita sehari-hari ibu-ibu malah lebih mau ngerti gelas mesin jahit kulkas itu kan dulu mau ngerti mesin kulkas dan normal mau kena juga WS mau awan mobil seger mesin bapak-bapak yang ngerti sepeda antik kan Sofen itu jalan. Padha jalan ya sinabur. Padha ora larate bertahun-tahun nganti matek mengganem ya isi-isi meja sampai kursi. Bertahun-tahun ibu-ibu rumah tangga ya isi-isi opo. Meja sampai kursi sampai gelas sampai singkir kan. Si bapak-bapak isi-isi mobil punane dan sebagainya. Lumayan isi-isi masjid orang prospek akhirat. Paham ya? Cobalah sekarang kita berpikir secara rasional. Kalau kalau tidak bisa terima konsep Tuhan, ya minimal jangan jam. Misalnya uang sing jam kalau wiridan gedak buetek mandi mandi. Uang rumah musik ya gedak sama. Kiai kok salam template itu dia tuh nggak orang bergawe bentuk dulu. Apa itu? Uang lu nunggu nek mati bareng mesti kita bayar. Ada nih rasa bayar, bodoh-bodoh nih. Mati. Kenapa yang kemaksiatan kue raja gal asing toat kue janggal, mana besok Sebetulnya pola dunia itu sama. Mau kalau tahu di kantor polisi nanginya, dulunya tangan bener jenengan, sebatas gak bela Nah aku nggak butuh tuh duit, jenengan nganggu jurno, nah pejabat butuh SK. Nah, jadi badut kafe, ya badut kafe, badut dunia kok ikut kafe, badut. Misalnya kiai mimpin istighosah, nah jangan nyoba salam saya ya aneh, mimpin istighosah untuk apa ya, dong nyanyi gue sebentar di bulan, gue ya, orang yang bayarin. Kenapa itu anda gak janggal? Narang terkeselek, nari nari di dewe, kita kita di dewe, kok orang mbak? Jadi ya, malah lima juta. ini apa nih salam tembak orang kata saya itu runtuh semua. Oleh tak bilang siapa? Kenapa selalu yang pas baik kamu janggal, yang pas jelek anda enggak? Narang tak kemesan setan kan? Sama ya. Jadi saya ini berpikir Lan kalau rapat ini minat urip suwe-suwe ya ora minat suwe boleh tolo terserah pengeran, nang dewi ya orang roh diwujud mata lu sulit piye ya orang roh sudah mati piye ya orang roh jelas tetep kawulane pengeran, jadi benar mati dia jelas pun masih tol. jadi aku tak oleh Abdullah terus gampang aman mereka kula mikir tenan aja iya tentunya saya saya dia Semuanya kalau berharap sana ini kulon saat ini ngerti ilmu hakikat ya. Cuma saya kan diterbit harus rumah sampai ya. Sehingga saya syariat. Jadi kenakalan saya ini wajib. Jadi kalau suruh untuk nakal supaya untuk menjaga nomor saya. Tapi nakal ulama dengan dipi ya. Sebenarnya khawatir. Nakal ulama dengan dipi. Iya. Saat nakal-nakal dulu, si orang nakal-nakal. Ini kalau cerita. Jadi memang hukum Islam, kalaupun sampai tidak menerima, minimal pakai perbandingan. Coba misalnya masalah kisos, perbandingan pembunuhan itu coba berapa di beberapa negara. Andai kan itu diterapkan, insya Allah tidak se ekstrim itu, paham ya? Tidak se ekstrim. Ya sudah begitu. Paham ya? Terus kalau mau meneliti Quran mulai A sampai Z, memang domir yang nggak bisa dibuang itu hanya satu. Ini pun domir dan Allah Subhanahu. Misalnya begini ini contoh, ini biar sampai tahu. Fa'us ribat ma'ana dol irisani, fa'us ribat dilani bil alhani. Sebagian mereka sekarang wiridan sini. Hmm, hmm, hmm. Jadi tidak muni Allah ya tidak, lain Allah yang ya, tidak. Hmm, hmm, hmm. Hmm itu mewakili dompet saan di ayat Fa'lam annahu la ilaha adil. Hmm itu dompet saan, pun dompet Allah. Sehingga kalau wiridan ya, ya. hmm, hmm, hmm. Dan saya punya punya anak wiridan gitu, tapi ya tidak bisa karena itu ya itu mau jadi wakil itu wujud malah nakal karuan. Nah. Ciri utama kebenaran Quran itu sebetulnya di domain Allah itu saja. Sebagiannya adalah masalah sosial, masalah apa? Sosial atau masalah alam. Ini karena nanti saya semenjak hari ini mungkin sampai ke depan, sampai khatam juga bukan. Sebenarnya orang yang terus nopo paling terserah. Misalnya begini, Allahul ladzi khalaqakum min dorfin, summa jalan min dorfin dhorfin kuwatan, jalan ja'ala min ba'di kuwatin masuk. Ini adegan dalam hukum sosial biasa kan kayak bodoh. Manusia itu ya dari kecil agak besar. Ketika umur 25 tahun kuat-kuatnya. Setelah itu lemah lagi, lemah lagi. Berarti lahir lemah, menguat, menguat, kemudian lemah lagi. Ya sudah. Seakan-akan Quran itu ngomong sesuatu yang tidak penting. Ambil uang ya roh. Nah uang cilik lemah, pemuda kuat, kemudian setelah tua rentah lemah. Kenapa Quran ini menjadi urgensi, menjadi tauhid? Karena Allah tidak membuang kata domir. Allah lah yang menciptakan kamu dari lemah. Allah lah juga menciptakan kamu dari lemah menjadi kuat. Allah juga lah yang menciptakan kamu dari kuat menjadi lemah. Lalu kalau begini kan natijahnya pasti tahu dan akhirnya Quran itu hebat betul. Kalau semuanya faktor Allah, berarti Allah saja yang menentukan. Biasa bisa saja uang waya itu, wah, tapi ratu itu Misalnya orang yang terkenal bejibet, wajahnya muda terus kan bisa saja unsur ketuaan dalam organnya sama Allah dibu dibuat. Misalnya sampai lentang, bukti yang nyata kan gitu. Banyak orang sudah umur saya tahun, tapi perilakunya tetap kayak anak kecil. Berarti Allah mudah saja. Unsur gen yang menjadi jiwa tadi bu. Kalau begitu tidak alami, tidak semua manusia pasti prosesnya begitu. Tetap terserah Allah Subhanahu Begitu juga wujud kita. Ya coba wujud kita ini bersama ngaji tauhid kelas kelas tinggi. Memang bersama roh ini tetap wali. Jadi sama cek maksiat kadang wali, kadang orang tenang. Tapi ini wajar ajarkan karena ini tauhid. Misalnya saya setelah wujud, setelah saya kuat ini ya. Saya ini kalau makan perasaan saya karena saya bisa makan. Kalau saya jalan perasaan saya ya karena saya bisa jalan. Kalau saya kemana-mana perasaan saya ya karena kehendak saya. Jadi makanya Mu'tazilah berpendapat manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri, bisa menentukan kehendaknya sendiri. Buktinya kalau mau berdiri dia bisa berdiri, kalau mau duduk ya bisa duduk. Sehingga Mu'tazilah berpendapat manusia bisa menentukan kehendaknya sendiri. Tapi Mu'tazila menjadi bodoh kalau ditanya gini, apa ada artis yang cantik ingin tua? Apa ada orang ingin bodoh? Artis yang wayu semua yang wayu enggak itu dino ning Allah, pengen tua atau bodoh? Bodoh kan? Faktanya tetap tua kan, coba tetap untungnya coklat, tetap tirot kan? Berarti yang terjadi di luar kehendak, berarti dia bisa, tidak bisa kan menentukan kehendaknya sendiri. Umpama wong menentukan kehendaknya sendiri, aktif jualan ya terus, sampean yo ya nom terus. Nyatanya manusia yang enggak. Sesuai yang tua, sopo sing pengen kan enggak ada kan. Makanya Quran kalau nantang, kalau lah ingin untung gue mati minta, lah ingin untung sosikin. Nah panjang ke wong terkenan, pas nyawa untuk kerongkongan, cukup nah. Ojo cukup mati. Ya. Nanti kalau anaknya yang kalau lah tidak kalau lah tidak kalau hotel kulku. Nah nyawa mesok tenggorokan dia cukup nih nak itu. Kan tidak bisa. Mutazilah itu hanya cara berpikir, uang pengen mangan mangan, pengen ngatek ngatek, pengen lugu lugu. Lalu itu nyamuk mutazilah ini yang dikagumi di kampus dianggap lebih intelek dibanding ahli sunnah wal. Kan waktu bodoh nih kok. Mereka dosennya mau nyontok, bukti nih pengen ngatek ya ngatek, pengen lugu. Jadi ini dicontok no. Uang pengen ragu wae. Nyatane kok tetep kuat. Ayo wong sing ilmu pesek-pesek kepen mancung nganti ning salon kok tetep pesek. Nah iso nentokno dhewe ra milih sing mbak. Mbak. Mulane wonten cerita Imam Sari iku tak mutajilah. Pinter. Niku dadi ahli sunnah gara-gara dibujuk wae. Barang-barang tolong, Barang tolong ini mati kuat. Wong lanang mesti kaku, kaku ini bojone. Mas, enak enak deh kepengen ya kepengen ayo nang mumpung enak ya ora itu, cari uang sama sama karpe, jadi ulama itu ulama lama ada ngomong sing mahasiswa suatu penggemar lah, tak ceritani mutazila itu ulama itu tahu kalah ning bab ranjang pak <laughs> mikir iya itu boleh uang ora nonton nentokno apa enak mas ya enak deh ya enak enak enak, enak, ya iso jadi aku pengen tapi apa? Jadi mau nonton-nonton karpe. Iya, nah ini ya bener ahli sunnah. Mau nonton-nonton karpe. Sebab itu di Quran menyangkut tidur itu termasuk ayatnya Allah wa min mana mukum bilaili wan. Karena tidur itu misteri Kalau kamu ingin tidur, tidur, ingin berdiri, diri. Lah kowe pas turu, kok tangi karpe sok. Wong pas turu kira tekar. Kowe tak turu lho kok tani, sing karep sok. Allah Subhanahu wa taala. Mulai masalah turunan ketika ada pangeran ya, Allah lah yang menciptakan kamu tidur. Wa huwa ya yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin jadi Allah lah yang menciptakan kamu bisa gerak di waktu siang hari dan menciptakan tidur di waktu malam. Dan Allah pula yang membangunkan kamu dari tidur. Lo andai kan tidak ada kata Allah, kita akan menjadi ateistik. Itu berarti uang yang melek itu, melek itu. Kita nilai di ono domir Allah, ambil rasa domir Allah. Tentu nilai ono domir Lalu itu juga menyatu ke tani sombong kubur. Lo ideal tadi anak Umpama tani kok kubur jemben ku mau luwe mau wujud sing saiki. Nggih yang mau tahu wujud sing Misalnya saya ini kelahiran tahun 70. Berarti tahun 40 ramo kamu jenis Gus Umur selalu tahun 25 yang enggak ada. Apalagi tahun SS sebelum nomor. Masih. Lu kita ini kan pernah enggak ada sama sekali. Tahu-tahu ada. Dan kita percaya adanya kita, kita percaya. Orang yang ini, rasanya enggak agak ngipi. Loh, kita ini percaya wujud kita yang sekarang. Padahal wujud kita yang sekarang jauh lebih lokal ketimbang wujud kita yang nanti karena wujud kita yang nanti ada materinya yang kita sekarang ini jadi itu oh, nak percaya kebangkitan sumber kudunya lu nak percaya wujud yang sekarang karena wujud yang sekarang lebih mau mosal karena tanpa materi bang bolak balik nak mau wujud kita tim wujud Allah setelah kita mati nanti diwujudkan lagi juga justru menjadi rasional itu saat melibatkan Allah Andaikan kita melibatkan diri kita sendiri, wong iso nentokno karepku dhewe. tidak ada, sing kowe kue tau karep wujud. Zaman sampean ra ono lho, dhewe karep wujud nomor dua. Gue kan karena kita tidak tahu apa kan. Tahu-tahu karena wujud mengklaim diri dua karep. Akhirnya dari kasus kena hijab nanti ora wali-wali nanti. Ini dan bulan balik juga sahawana rawali-wali itu tahu kita bodoh. Jadi tadi dilatih. Buat semacam begitu, memang tauhid itu harus benar. Faklah anak muda tidak ilmu. Jadi tingkat ilmunya harus kuat, bukan jumlahnya. Orang orang Quran masalah wiridan tentang jumlah. Sehingga faklah bahwa kamu tahu, tahu itu ilmiah, tahu apa? Anak muda tidak ilmu. Cuma anak muda tidak ilmu kau aku jumlahnya yang akeh. Ojo kau terus kalau loro-loro ilmiah orang jumlahnya orang orang ini malah kau terus tahu asli. Jadi kalau ada peneliti Quran, itu Quran itu intinya itu yang didomir Allah. Tengdomir. Kalau tidak ada domir Allah, maka hukum Quran ya biasa saja ya tadi kalau orang tidur, kamu tidur, bangun tidur lagi, bangun lagi, bangun lagi, <laughs> Jadi intinya domir ya di Allah. Makanya domir itu diulang-ulang. Domir itu apa? Meskipun pada sesuatu yang sudah rutin. Ya, nggak tahu Allah lagi kalau aku kumidotin, cuma jalan bagi dokin kuatan, cuma jalan bagi kuatin dokter. Oke, masih pakai dokter. Yang suku maya Allah lah yang menciptakan apa yang dia gendaki. Wawal alimul qadir. Ya sudah, semuanya pakai dokter. Dan makanya kalau itu yakin bahwa wiridan terbaik bagi umat Rasulullah itu tetap wiridan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya ketika ada kaji Nabi, Subhanallah Alhamdulillah tamla ulmizan, wa tamla umay benas sama iwal arti. Sengebai lari bumi, mau kata Subhanallah Alhamdulillah. Lihat ini Ya istighfar ya apa tapi kadang mesum beberapa kali. Maksudnya sampai nak istighfar di sepuluh dosa ini semua suara. Baru mengalami kita. Jadi pikirannya mesum atau pikirannya nopo. Mengenai mengenai Malah nih kalau milih wiridan subhanallah. Nih suwarto orang istighfar, semua pada tasbih. Malah kawal ya rumpiya subhanakallahumma wa taqiyatul rumpiya wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil jadi bukan ahli suwarto wiridannya tetap subhanallah. Kalau ning dunia ya subhanallah, ning suwarto ya apa? Subhanallah. Tetap sing lakon pengira. Karena hukum sosial atau hukum kultur itu sudah diubah. Kalau bolak-balik masuk, Hukum pekeh itu umpama ra kadung kadang yo ya keliru. Jadi ya itu misalnya aurat itu iku mabir suruh kan. Wong itu wedok ora oleh delok rawan ora apa delok payudarane. Mari wong sawan. Sajane hukum dasar tauhid yo ya ora ngono iku. Wong sahabat itu ya berbeda cetakan Allah dua sahabat. Orang mesti rasul susu roh kuku. Nah, saya kayak rasul susu kuku dalam Afrika orang Melayu. Kalau begitu berarti awalnya memang Allah bikin gen. Ansara awal lama Makanya Allah itu bangga. Dari desain awal, memang genetik orang Indonesia di desain nafsunya itu nggak tertarik orang. Mereka orang di ke Afrika mesti ke Jambal, wong kerwiting, wirem, Orang tercantik di Afrika, perkosa tak pemuda. Jadi sampai, tiga aku mau lagi mengambil. Nah, orang Indonesia pancak resmi jilbaban. Mbek nang Afrika juga sampean nyeleneh sahabat iki. Ya sahabat juga, Pak. Berarti kan ada jaminan kalau buka aurat marah itu, Ya karena ya Allah, karena yang mendesain kita ya semuanya Allah, tidak tidak aturan-aturan diciptakan manusia. Cuma kalau perasaan orang Arab, orang Arab orang Arab itu jijik. Mereka jaga pulau, mana ngarang nanya ya oh, kiai jolur, kiai pasek, mereka mana pulau, ya, ya jawa ya jawa tak pulau, kiai kiai panangannya nopo, pulau. Kalau sering kiai Indonesia mangan nopo kalau, jadi juang gak cara orang nopo, jam. Begitu juga perasaan-perasaan kita tentang hukum-hukum macam, kita orang Arab juga nopo Afrika, nanti selingkuh juga, selingkuh jadi kalau sampai untuk berita, orang Irian Jaya, sing nganggo kota kita, ini nganggo nganggo kota ikan ini terus diperkosa. Sampai ngono. karena aku gantung antara awalan awal Malah ini dalam ilmu hakikat, kalau orang ini menusuk itu orang batin, cara hakikat orang batin sing batin di desain nganggur batin. ini kalau kita rebutan mana nganti tukaran kalau kita. Berarti desain titik kita desain nganggur letong tertang Manusia cici. Saya manusia cici ya sok saja. Ketika itu jadi daging titik ter. Artinya ya, ya ya mangan letong nih. Mau materi ini daging pitik, tonggo mangan kotoran manusia. Iya, bareng dia kali pangeran jadi daging pitik. Cek gampang, akal-akalan apa? Ya, Mau hmm. pengeran lu nak jauh kan gampang aja. Gak mana rupen miseng, kan mangani wak keteng, wak lele. Dan itu dipangan naik rupen, miseng mana? Ya, ya sudah. Jadi Tuhan lebih cerdas untuk mendahulukan apa? Jadi rasa apa April pengeran ngakali rupen. Jadi kalau rupen ngaku pinter dari pemeran pinter rokok, cici, ambek Pangai dewe, di pangan lele, kok lele sini? Mana jadi pengira aneh yang warga warna luntan, gak lumayan sini manusia tetap pintu, tetap nopo. Sama, wong maksiat itu pintu. Gua wewe kolam renang. Bayangannya wong itu ayu-ayu, sing pakan mandi. Duduk ini sing delok. Wah, itu pokoknya mati set. Padahal nak banget, kan? Lalu nak pesek, oke, kiri kolam renang. Ning kudu kabar, nopo kesuwen. Lah ini bedheke mawon wong nakal ning gomel mewah, ora ana wedoan, mbek wong lanang bubur peot, sampe wedoan milih diesel. Lho milih ning bubur ana wedoan akibat ning hotel ora ana. Apa kok gawe dhuwur-dhuwur mewah nanti mau akhirnya wedoan ning bubur kabar. Kok repot napa? Jadi sebenarnya semua pilihan manusia punya kenai. Mereka sakit kamu nak kasih kaji itu berapa semuanya? Mekah boleh ya apa, nunggu nunggu dia ya apa, nunggu dia ya apa, gemar melo-melo kaki kan arah makom, maling rusak nopo. Sampai niat tarik apa yang rusak, orang. Sebab itu meneliti, semua langkah Quran yang tentang sosial biasa pun, ini mesti domine Allah termasuk barang paling ekstrim mlebu swarga ora krana ngamale manusa tapi krana fadhole Allah Mana wonten cerita, wonten tiang soleh mulai bayi nganti tua. Hasil kira-kira umurnya walang puluh tahun. Ambil pengiran kita. Cuma, ini suatu. Ini suatu tak kau ikut pengiran. Kue tidak pun ke Di pulau Tora terus kira kau maksiat. Ya wes kau nomor ke Berarti ini dulu tak kau krono apa? Di krono pulau Tora kau maksiat. Ya ning swarga krono ngamal. Tapi krono ngamal dia Gusti. Ya wis ning swarga wong-wong tahu, wong mau wong bolong Itu pasok mau. Sungane bodoh. Pertama mutajilah protes. Mlebu swarga kudu krono ngamal. Mergo gak adil dong ngamal kangelan-kangelan ora entuk upah. Nah, saya misalnya pertanyaannya nak ngalem ngalem moro-moro tahun, keluarganya gitu. Moro-moro tahun, kan? Mikir, jadi banyak yang ulama pentajilan sudah mencabut pendapat itu dan Pak Yusuf, pokoknya itu aku Dole. Tapi ironisnya di kampus-kampus itu yang dianggap cerdas itu yang tadi. Mereka dilarang wakil tokoh sunni di kampus bagian goblok, wakil pentajilan bagian cinta. Lalu wong alim kados kula ora pati gelem dadi wong kampus, ya repot. Ya semuanya mau iki. Wong alim kados itu, orang kecenderungan tertutup, mung kumpul wong ya beda ngaji. Ya karena mengatur orang lain mengingatkan itu. Jadi sebetulnya kata Allah itu kunci. Andai kan di surga itu karena amal manusia, berarti kan nggak ada kata Allah. Itu nanti ujung-ujungnya amal manusia hanya pinter. 80 tahun. Jadi nanti suatu perolong amal, ini hanya 80. Saya enak mau nakal. Nomor akal nanti mati. Berarti neraka aja. Ya orang-orang Mulanya dari ahli sunnah, di mazhab aneh. Fa'i yusik napa bimak bil fardhi wa iyu bimak bil admi. Ya nabi selebok lo suarga warga rahmati pengeran. Dilebok lo neraka ya karena adilnya pengeran. Adilnya ahli sunnah ya apa Orang mana maksudnya kupingin. Melaku suarga karena fardolnya Allah. Nak melaku neraka karena adilnya Allah. Ahli sunnah itu ngomong berapa? Kamu dengan orang. Ngomongnya Adi sunnah ada ya berapa? Cuma orang keliru-keliru nela keliru-keliru lah. Nah itu nyebut Allah tuh bener timbang gak nyebut Allah. Jadi artinya ngaten. Mlebu swarga karena hormati Allah. Mebus rokok karena adili Allah. Ya orang mana? mesti itu padha apa nih ya, Pak. Maksudnya dia ya apa? Cuma lu mesti keliru nek ini. mlebu rokok karena ini maksiat. Mereka mesti bantahnya nak karena maksiat, nak maksiat walau keluar tahun. Kudu terakhir mau akhirnya waktu udah paham lah pokoknya kesan nih. makanya tak pernah ditanya Gus bagaimana anda menanggapi buku menakar keabadian surga dan neraka itu lo. perlu aku malah seneng nak suara rokok gak abadi tapi aku tenang pengiran aku rasa tenang pengiran itu ini oleh tengah abadi buat tengah abadi omong untuk wae aja lo ana apa Memang surga dan neraka itu tidak ada, tidak ada orang mukmin seluruh dunia yang ini surga dan neraka abadi atas nama kehendak surga dan neraka itu sendiri. Neraka dan surga itu abadi karena Allah menghendaki keabadian surga dan Berarti yang abadi adalah kehendak Allah mengabadikan surga dan neraka. Bukan sistem surga dan neraka itu sendiri yang punya zat-zat untuk abad. Nah, kue ini mau kafir, paham ya? Jadi surga neraka sendiri itu ya makhluk, tidak punya sifat abadi. Dia abadi karena didesain abadi. Berarti yang abadi adalah irodatullah, kehendak Allah tentang surga dan neraka. Bukan neraka dan surga itu sendiri, itu sendiri tidak abadi. Mau rokok ya kurang ajar, suatu ya bingung. bikin dino untuk arah dan sebenarnya nah, hadis itu kan, tak ada timnar wajah jannah. suatu dan rokok tukaran ini hati sokan. jadi rokok, suatu, pol Semua buku itu gembel-gembel. Semua buku itu ayu itu juga. Jadi enak. Mulanya rokok bisa nyiciri wadah tertarik. Seneng aja tapi tambahin. Terus disukai wong ayu-ayu cek dan min rokok. cek dan rokok menewal. Wonten di turun perkara ada wong ayu. Wong suka wong di duit. Rokok tunggu kiri-kiri. Rokok suatu terus mana? Gusti mau tunggu dua wong LL. Gusti tunggu rokok wong ayu. Nah, Dari pengiran aja wong ayu dirokok dadi elek. Nah, wong elek di swarga dadi ayu dadi swarga pengen pun ngoten dadi. <laughs> Ya sudah begitu cerita. Bahkan ini cerita. Gitu. Kalau begitu intinya nanti ya subhanallah walhamdulillah. Makanya tentang surga dan neraka kata Allah ya Khalidina biha madaman istamawatu wal Masih ada istisna illa masya'am Rasul jadi surga dan neraka itu abadi, ya, ada abadi mata Jadi yang abadi itu kehendak Tuhan. Bukan sistem surga dan neraka punya ketahanan untuk abadi. Surga dan neraka sebagai materi juga ada abadi. Cuma karena Allah menghendaki abadi, dia menjadi abadi. Paham ya? Mulanya wonten ulama sing nakal. Wonten yo kena ora kena tapi ulama. Mana ulama kadang berlebihan sing kamar marah fisik gitu kan. Quran kabeh dikumpul ning Fatihah. Mulane Fatihah dari umur kita, induk daripada nopo? Fatihah kamu pitung ayat. Jadi Quran tolong juz maknane disarikan di Fatihah. Fatihah disarikan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu harus cilik, ini gak terima. Bismillah itu gak tok ya. Lah titik tok. Lah titik untuk pati wujud. Titik dari wujud wujud. Jadi bak tingkatan bi kana makana wa bi yakunu ma'yakun. Sebab saya Allah yang ada menjadi ada dan yang akan ada menjadi akan ada. hasil intinya Quran sifat tauhid ya. Jadi saya mau titik tauhid ya. Ya kan. Lalu ada cerita tentang tentang kira pulau tentang tiang yang nulis Istanbul. Istanbul Quran cumi sing dua orang kena. Nah, itu langsung tukang simak tak temen. Kalau aku gak ada tak kena uang, mereka kuatir kultus. Kalau mana kiai, kucune kiai, jadi gitu ya, pakai nanti. Terus juga kan ketemu kan, jantung tampil itu yang kalau kan. Orang tahu ngaji Quran, dengan nyimpen apa? Ini mentang-mentang sudah rapi ngapal Quran, tuh apa? Semua tenang lagi, ini tenang kan duit. Sing ya benda, belum ngaji duit kok. Modal apa? Tuh, mana tuh, kayak masalah itu gara-gara ya tadi ini. Niku Mbak ini ini cerita, kumpul ya orang tenang. Dia itu wali itu kan nulis tampil. Suatu saat dia itu kan nak wong edo kan sering diundang tahlilan, diundang nopo. Hasil itu wong yang suka wasiat, nah aku mati, jumlah ini kudu Mbak ini. Berdarah. Warang wong kiai ordernya rakatan. Baru tahlilan kadang nekani anak wong kawin, wong mati, mbok wong kiai ribet. Hasil dia tetap La ilaha illallah mucem ya cukup. Sing diulang berumur, terus di sebelah sapi, mau lah ilaha mucem ya cukup. Ini urusan kuat. Terus kuat itu musim itu kok no sapi, semacam-macam, mau terima la ilaha bisa. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha mucem ya cukup. Tenang, wes. Para badar bini kuru di geremuni, wes kandani keluarganya kan juga satu menit. Semoga boleh satu tok, kon nimbang. Nah, suatu butuh dicuwandang. Timbangannya yang wiwit kelompok, kelompok yang wiwit nomor. Suatu ini dicuwandang, ini dapat. Sing kita paham lah. Pertama di tempat bisdok jembat. Bisdok dereng bar. Bisdok ini berapa? Biskut pak, podo ke sapi. Aja di wali wali nanti kan tiga terus bapak itu bangga lah nih, ya. wonten karasi wasia. Aku nak mati, sinyal sini butuh bapak oleh. Ya, bapak oleh kalau ngalim mesti nak alam. Wong alim juga nono nakalane, tapi ya nakalane wong alim. Barang dilarang nang kaji ku mati kotornya order kematian akeh. Jadi potong. Bukan jenengan benar Ya dia aku teko dia goreng ini dia tak malaikat muni rombongan Bang Kolil yo iki ketuane ngono tok cukup. Tiap rumpun pun tidak daripada marah buka, ya orang buka orang ketuan, no. Yo yo pokoknya nak takut malaikat, mending ngenteni ketuane yo rombongan iki bakal ngenteni napa? Bisa mantep kan yo rombongan iki bak ngenteni ketua. <laughs> Padahal maksudnya bakal yo nakalan kula nate nerangno teng mriki pas ngaji sore. Semua ulama itu menyen, kula kan mau matur bulat balik. Saya itu punya sholawat mafis ya, dipakai semua ulama itu karena ada kata-kata Allahumma hakikni binasab al hikmi al hikmi binasabi wa hakikni bihasabi Ya Allah nasab saya ini supaya intisab sama nasabnya kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kasus pulau dengan NO malaikat orang muhammad Muhammadiyah orang LDI LDI muni orang malaikat orang mesti kafe malaikat itu disungkani dengan Arab namun jenenge kajian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian sholawat ya Allah, nasab saya akan dapatkan semua, identitas saya gabut semua, kecuali satu identitas itu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, malaikat produksi. Kucoko, umat dari Nabi Muhammad, mikir ngadepi Nabi Muhammad Nabi. Mereka mesti pikirannya malaikat ngadepi Nabi Muhammad. Nah, ini talpin yang intimidasi malaikat. Nah, takoi bapakmu sopo. Kau jawab nanti di keluar ibu lah bodohnya. Mau bapakmu Carmen Carlan apa jalan? Mana kalau berapa nih cerita, di bisa pulau lah, ambil pulau dulu maling kok. Dengar mana kita, terus sukan sama malaikat. Nanti, tukang bodoh gimana? Ambil uang kau warai kau ngaku bapaknya nabi itu gimana? Mungkin ini mana nih ngoten. Sebabnya itu di pernah terang, emang terus lah. Saya kira bodohnya udah rata usul ya. Jadi nama yang ditulis teng Arab niku manusia namun kanji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kita kok malaikat nabi nama. Jenengem sopo Abdullah Allah Allah. ini sopo kanji Nabi Muhammad. Bapak sopo Nabi ya meriang malaikat. Kok itu. Coba nanti kita diajari begitu. Quran sendiri kalau menamakan kita kita yang milan abikum Ibrahim bahwa agama ini milik bapak kita. Ini gue nopo Ibrahim. Jadi kalau sampean pakai natap-natap dunia, hormat-hormat dunia itu nggak ada. Nanti hanya pakai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sami kalian cerita-cerita mungkin kita kita ketika Nabi Adam usir pengiran. Ini jaga istighfar yang pirang ramandi. Sesuai barang bener ramandi telengan, Barang biar mereka ngerti tentang arah semua orang itu kita Muhammad. Allah la ilaha illallah Muhammadul minggu ditulis tentang Qawaimul Ars, termasuk teng sapa gurune Ars. istighfar modelannya. Ya Allah, bismi habibika Muhammad ighfir. Atas nama Nabi dengan Muhammad kula dengan sepuluh. Dari pengiran. Tapi kok pinter nganggo nama kekal. Ya Allah atas nama Muhammad dan lagi lewat kue, tak sepuluh. <laughs> Makanya itu cerita-cerita tawatul, tak tahu usulnya jadi tawadhu itu bukan masalah sirik atau tidak rasional bukan. Lebih tidak rasional artinya nggak buka bang dewi, bukan populer. <laughs> Orang orang mereka kenal, paham ya? Bumi kamu tuh malah kenal mereka atau kuliah. Gak ini sama dengan malaikat. Wong di bangsa Indonesia, kawasan Asia Tenggara, eh, malah malah malah. Pak, ya, gitu, itu pendaman kertas. Jadi ilmu-ilmunya orang hakikat itu cara berpikir itu tentang domirus syahri. Sementara ilmu-ilmunya orang dolir cara berpikir mulai manusianya ini. Berhubung kita punya karep, seakan-akan kita menentukan karep kita penuh. Mulai pulau itu pas umur 60 tahun itu pulau fotokopi diambil, Jadi nanti mulai sekarang di akhir ngaji dibaca untuk suatu saat sampai hafal Terus nanti saya tutup al-hadis an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain saya umurnya juga 40 tahun, saya itu merasa beberapa kali itu kalau memang zaman akhir itu lirikan paling yang itu akhirnya minamu semua orang dulu. Nah, sampai istighfar rasa tawarai bisa di mana pikirannya sampai harus pinter sama lo. Kamu ini rapin terbiasa tuh, diri rapin lo. Istighfar. Jadi subhanallah itu penting sekali karena bahkan kesalahannya malaikat itu karena makanya subhanallah keliru. Mengenai gua bolak balik cerita, malaikat itu mengklaim dirinya mau tasbih, tapi keliru. Ini kan mau tenang secara awal, ini ngaji di orang alim. Ketika Allah mengangkat Nabi Adam dari khalifah, ya, ini malaikat protes. Mereka Adam dianggap manusia yang berpotensi merusak bumi. Jika malaikat Atas alufiha fiha iya fiha wa mata Masa manusia yang berpotensi mengalirkan darah untuk angkat jadi khalifah? Wana hanu musab bihu di kawan nubat Padahal kita kita ini sering baca tasbih. Wana hanu, ini kalau ulama hakikat tahu. Salahnya malaikat itu karena ketika baca tasbih masih kata wana hanu, kita. kalau ya Pak ada kata apa? Kita. Mana nih Subhanallah kan maha suci Allah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah mengambil keputusan. Lah malaikat itu lucu. Ya Allah, engkau maha suci. Wong muni Allah maha suci tapi dia janggal. Tapi yang bener aja. Buat jangan cek lagi mutus adem jadi nopo. Jangan-jangan keputusan Anda salah. Wong muni maha suci kok diasumsikan bisa tak? Lo nak malaikat terus yakin Allah maha suci ya maha suci dari kesalahan, maha suci dari ketidakbijakan, maha suci dari semua perilaku neta. Malaikat darah Allah maha suci tapi berpotensi salah. jadi Itu zaman ngangkat Adam dari Lalu Lain pengiran gak terima, gue cuma mau tasbih, boleh keliru. Sebab itu kata ulama hakikat, semua wiridan yang benar itu mutakalimnya dibuang. Ini taman kuliah ilmu kelas tinggi. Mutakalimnya dibuang dibuang. Jadi misalnya gini, Subhanallah itu tidak ada kata saya membaca tasbih ya Allah, saya membaca alhamdulillah. Karena kata saya ini malah rawan salah, karena nanti sesuai asumsi yang sampai bayar bayarkan. Cara bahasa intelektualnya nganggu subjektivitas, paham ya? Lengge, oke. Misalnya orang ngomong menurut saya anak itu cantik, itu dari welek, cuma tekem sing temper, Meripatan sing gak bener, wong elek barani ini, Berarti menurut saya anak itu cantik subjektif. Tapi anak aku ini dia cantik, berarti menurut ukuran gini per. Siapa saja akan bilang dia nopo. Makanya semua wiridan itu kata mutakalimnya dibuang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wala haula wala quwata illa billah. Andai kan ada kata saya, itu saya yang dengan asumsi sampai asumsi sendiri. dan itu rawan sama, salah karena sepihak bisa subjek. paham ya, ini gue makanya semua ini dan dibuang kata saya lah malaikat masih pakai nu, pakai nomor warna. mulanya dari yang datang ini rumah nomor karena ini awal saya menjelaskan setelah ini ngaji kajian banyak saya jelaskan kalau menurut orang ilmu hakikat bilang gini itu salah Amil tunilah kita ta'ala, amil tu. Aku melakukan ini kerana Allah. Saya melakukan kebaikan ini kerana Allah. Itu orang hakikat kamu. Karena kamu bilang saya. Berarti ada rivalitas. Saya punya andil amal. Allah punya andil ganjar. Berarti ada saya yang tukang amal. Orang Allah tukang ganjar. Jadi gue gawe rivalitas itu ya. Wujud tem itu. Amal jembok Terus Allah dia tugas tukang ganjar memberi para sebenarnya tak ngoten. Pokoknya aku nggak mau ngamal gue rayu rayu roh, pokoknya sholat ke sholat. Mulanya sholat kafe, Rok terada ala kalhamdu jenengan suci. Enggak pas sujud ya, Subhanallah rabbiyal ala pangeranku mau luhur. Tidak ada di sholat ajaran. Ya Allah, menurut saya engkau luhur. Ya Allah, menurut saya engkau tinggi. Karena menurut saya ini malah nama Allah memiliki kedalaman ngerti. Makanya pertama wong masuk Islam kon muni asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika dan rutin asyhadu itu dibuang. buku apa? Dibuang. Makanya tomato rekor ora ijazah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah terus langsung napa? Niki kedalaman ngertos. Terus kulon kepinginnya hubungan saya dan jenengan sampai nanti tengah akhirat itu kenangannya ya kita hanya ngaji Quran sama belajar membaca nopo tasbih sing salamnya mutafsir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata militer itu saya kopi dari Muslim dan itu asokul kutub baca Quran. Jadi kalau keyakinannya orang Islam seluruh dunia, kita paling suci setelah Quran itu Bukhari nopo. Apalagi itu wiridan yang diajarkan untuk istrinya Rasulullah untuk istri yang kita jadi tidak tidak modifikasinya ulama jadi sebenarnya dalam tradisi sunni itu banyak wiritan-wiritan yang diciptakan oleh ulama meskipun itu ya dari Rasulullah tapi sudah dimodifikasi tapi yang saya tulis itu tidak modifikasi masih original yang jelas sudah saya jelaskan mutakal itu buang ya sama yang saya semua kata-kata kalimat toibat itu mutakal nopo dibuang karena mutakalim inilah yang rawan subjek subjek. Jadi beda utama mengatakan saya makan nasi ini dan nasi ini enak. Itu bisa subjektif. Tapi kalau kata itu nasi bermanfaat, itu kata-kata yang dulu. Jadi makanya Wirinton langsung subhanallah walhamdulillah. Tidak ada kata saya meninggikan Tuhan saya memuji Tuhan. Karena kalau kata saya ketika Tuhan, oleh memuji ini tidak nanti pijit. Malah terbang, terbang. Paham ya? Jadi usir ini, kena Allah wiridan dalam Islam, semua muka kalian dibunuh. Wah, jadi kalau mulai saat ini, terus nanti saya tutup, al fatir dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada tujuh kali, terus ya mungkin ya, ya pikiran gue bisa dikatakan dari nah, sebuah uang terus mesti mati ya. Kalau mau mati kapan jorah roh, tapi sing jelas ini kenangan-kenangan apa kegalauan hidup itu ilah dalam mensucikan Tuhan itu inti dari al karena kalau Quran itu tidak kamu logika dengan subhanallah pakai analisisnya mutazilah atau malah lupa iya dong, maksiat orang marin rokok orang amal tuh orang marin suar, dulu iya kan kita akan janggal terus Padahal saat dijelaskan masuk akal. Kalau di surga karena amal, kalau amal kamu 80 tahun, berarti di surga hanya kalau maksiat orang puluh tahun berarti dan neraka orang Padahal jelas-jelas Quran rangkum mengenai suarga ya Allah gila gila. Neng rokok juga gila, dia yang tidak dapat apa. Berarti lebih mudah mengatakan uang itu atlang lebih suarga ya Allah padahal Allah. Wong wis maksiat ya, ora mlebu neraka krana akile. Lah sampeyan sampe lah maksude Allah piye? Ya, manusia orang maksudnya Allah yang apa-apa, temannya manusia gundul. Lalu ini kok pernah maksudnya Allah apa? Orang kalau jadi pengiran, kok pernah maksudnya apa? Kamu itu siapa? Kalau tanya-tanya maksudnya, Enggak harus kita pikir, dia jelas. Justru penting mikir, mari kaji ulama awal kejanggalan kok kue kok malah aku cak bantu ngilangi janggal sing janggal kue jadi awal nggak jelas ya kue dewe orang aku aku paham awal kuasa ben tak ngarpe dewe kuasa di dunia saya paham aku kue malah ngajak aku ngajak aja. mana bantah-bantah untuk ngomongin tapi ini menjadi tidak jelas aku rasa menjadi nah ya sing ngomong jalan ini jelas itu gue pikir dewe Nah, jelas orang mau terkentol, tak kue-kue nanti kok ya jelas. Dan kita ini terjebak sama orang-orang kritis, sehingga ketidakjelasan mereka menarik kita-kita sudah jelas. kita-kita ini sudah jelas dampak Allah yang baik, ini mau takbir, mau takbir, jelas, kenapa? Tidak kritis-kritisan model filsafat. Udah dia bingung baca aja uang. Paham? Mau mulai. Jadi mulai sekarang sampai sampai nanti. Nah, lari jadi mimpin kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa qadara kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa qadara kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa qadara kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa qadara kalimatihi. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة المال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة المال سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وزنة المال الله كيف نفسه بالله